Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kekuatan sakit menyelesaikan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini wonten ing sonten punika kita badhe membahas segede salah satu hikmah, salah satu pendidikan atau manfaat dari ibadah siang bulan Ramadan terutama dalam hati kita berkaitan dumateng manah kita hati kita yaitu bahwa puasa niku akan melatih atau puasa itu akan menyadarkan nyadarakan dumateng kita sebagai seorang manusia kita sadar sebagai seorang hamba bahwa kita itu lemah dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan gesang kita di dunia ataupun nanti kehidupan gesang kita di alam barzah, alam kubur dan juga nanti di akhirat kita manusia itu sangat lemah sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah yang artinya wahai manusia Allah memanggil semua manusia baik yang muslim baik yang kafir, baik yang muda, baik yang tua, semua manusia niku antumul fuqara'u ilallah. Kalian kita sedanten itu sangat lemah, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Ya puasa menyadarkan kita akan kelemahan kita. Saat kita puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita merasa haus. Saat puasa, kita merasa lapar. Saat puasa, kita merasa badan kita lemes. Ya, maka kita merasa lemah dan kita merasa sadar betapa nikmat makanan, daharan, Semuanya itu anugerah dari Allah, pemberian saking Allah, daharan, makanan. Semua yang kita makan, semua yang kita konsumsi dari beras, dari nasi, dari tempe, dari ayam, daging itu adalah pemberian nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa makan kita mboten sakit dahar, tidak akan bisa makan tanpa bantuan tanpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? minuman, air, hujan dan yang lain-lain unjuan itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak akan bisa makan. Tanpa Allah kita tidak akan bisa minum. Kita merasa saat ini kita puasa begitu lemes, begitu haus, begitu lapar, padahal hanya paling 12 jam, 13 jam. Kita hanya sementara tidak makan, tidak minum. Bagaimana kalau kita tidak makan, tidak minum berhari-hari, berminggu-minggu? Maka ini nedahakan menjelaskan, menyadarkan kita akan kelemahan manusia butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bapak-bapak para petani ya. menawi kita memperhatikan di sekitar kita, memperhatikan alam, memperhatikan lingkungan kita, bagaimana para petani yang menanam padi, yang kita makan, yang kita konsumsi, ya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membutuhkan air, bagaimana membutuhkan sinar matahari. Ya, terkadang air saja nggih menawi boten enten Jawa kalau kekurangan air padi bibit yang ditanam boten saged tukul tidak bisa hidup karena kekurangan air Kebalikannya kadang-kadang kalau Allah memberikan air hujan yang terlalu banyak terjadi banjir maka winih tanaman padi juga mati karena kebanjiran terlalu banyak air maka betapa lemahnya kita manusia kadang-kadang pak petani itu tandur pisang mati tandur pintu hanyut kena banjir tandur ping tiga ping sekawan manusia hanya berusaha berusaha tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang menghidupkan yang memberi rezeki kepada kita semuanya makanan yang kita makan tiap hari daharan ingkang kita dahar unjuan yang kita minum tiap hari semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Afara'aitum ma tahruthun lihatlah tanaman-tanaman yang kalian tanam. Allah memerintahkan kepada kita supados mirzani melihat kadang-kadang kita melihat padi, kita melihat winih-winih yang ada di sawah. A'antum tazra'unahu am nahnu Apakah kalian yang bisa menumbuhkannya ataukah Allah yang menumbuhkannya? mari kita perhatikan mari kita uh, hayati kita sakit memperhatikan tanaman tadi apakah kita yang menumbuhkan ataukah Allah kita hanya tandur tapi yang menumbuhkan adalah Allah kita sudah berusaha tandur-tandur tapi mati kadang kering kadang terlalu basah tidak tukul-tukul maka ini menunjukkan bahwa Allah yang menghidupkannya. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami inginkan, kalau Allah menghendaki semuanya mati, semuanya layu. Bibit terbaik, kadang-kadang petani tumbas sudah milik bibit yang terbaik, tanah sudah disiapkan, pupuk yang terbaik sudah dipupuk, tetapi jika Allah menghendaki layu, jika Allah menghendaki mati juga tidak akan bisa tumbuh. Ya, ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Juga Allah mengingatkan tentang air toyo atau minuman yang kita konsumsi tiap hari. Afaro'aitumul ma'alladhi tashrobun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perhatikanlah, mari kita lihat. Monggo kita hayati, kita penggali Bapak-bapak, Ibu-ibu, al-ma'a, air. Alladzi tasrobun yang kita minum tiap hari. Manusia kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Tiang niku boten bakal sakit gesang tanpa enten toyo tanpa ada air. Ya, air itu ada sumber kehidupan. Maka Allah berfirman, "Afara'aitumul ma'alladzi tasrabun." Perhatikanlah, hayatilah air yang tiap hari kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian bisa kita sakit menurunkan air hujan sendiri yang sumur-sumur bisa sakit keluar air sungai-sungai kita unjuk semuanya dari air hujan apakah kalian bisa menurunkan hujan ataukah Allah yang menurunkan ikan anda ngandapaken Jawa ya Lau nasya'u ja'alnahu hujajan falaula tashkurun. Allah mengatakan kalau kalian seandainya Allah menghendaki Allah akan menjadikan asin air hujan itu asin kalau kita tidak bersyukur kepada Allah kita hayati atau kita bayangkan menawi jawah niku toyone asin kalau seandainya Allah menghendaki hujan itu asin apa bisa kita minum sawah mati tanaman mati semuanya ya maka Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan air hujan, air tawar, ya tidak asin sehingga bisa kita minum, sakit kita mengairi sawah, kemudian tumbuh tanaman bibit dengan subur semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala manusia tidak bisa manusia kita lemah sangat lemah dan bertahankan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu karena kita lemah maka kita sangat membutuhkan pertolongan pun Allah pitulunganipun Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan, kekuatan dari Allah? Kuncinya adalah doa. Kita kadah dungo, kita banyak meminta, kita banyak nyuwun, kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita cerah Allah menawi kita purun dungo dumateng Allah maka Allah akan memberikan kekuatan Allah akan memberikan kecukupan apa yang kita butuhkan ya terutama di bulan Ramadan Bapak-bapak, ibu-ibu bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan di mana doa doa kita orang yang berpuasa sangat dikabulkan oleh Allah, sangat diijabahi Allah. Allah akan memberikannya menawi kita purun dungo saat berpuasa. Doanya orang yang berpuasa niku Allah kabulaken, Allah ijabahi. Di dalam hadis engkang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan Inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar atau utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari siksa api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Saben wengi Allah niku paring pengampunan Allah paring pembebasan orang-orang dari siksa neraka. Maksudnya pun dosa-dosanya dibersihkan, dosa-dosanya dimaafkan. Wa inna likulli muslim da'watan yada'u biha falyastajiblah fayastajibulah. Dan sesungguhnya di bulan Ramadan itu bagi setiap muslim ada doa yang pasti Allah kabulkan kagem saben tiang muslim Allah itu akan mengabulkan doa di bulan Ramadan terutama saat berpuasa ya ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya bapak-bapak ibu-ibu kita ngadah akan dungo dumateng Allah terutama saat puasa terutama saat sahur, terutama menjelang berbuka puasa dan saat kita lemes, saat kita lemah setelah kita bekerja, setelah kita membaca Al-Qur'an, maka setelah kita beraktivitas, monggo kita sempatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa doa itu ada adab ada adab atau tata cara supados dungani pun kita niku Allah kabulaken niku enten toto kromo nggih menawi jawi ini enten toto kromo kagem dungo dumateng Allah bagaimana kromo pun atau tata cara berdoa yang benar yang pertama adalah berwudu disunahkan langkung pun nggih. Walaupun boten wajib tetapi langkung sae menawi kita pingin dungo kita niku Allah kabulaken menawi kita pingin permintaan kegayuan kita Allah berikan sebelum berdoa kita berwudu langkung rumit dalam keadaan suci, bersih, lahir dan batin. Ini juga enten hadisipun, enten tuntunanipun pilih Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saat pun donga nyuwun air wudhu beliau berwudhu terlebih dahulu. Kemudian engkang nomor kali cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah adalah dengan menghadap kiblat menawi saga kita lenggah kita menghadap kiblat nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ke arah kiblatnya. Ini juga ada tuntunannya, langsung sai lebih baik. Kemudian ingkang nomor tiga dengan mengangkat kedua tangan setinggi dada, ya. setinggi dada seperti ini, seperti tiang ngemis orang yang memohon kepada Allah mengangkat kedua tangan saat berdoa itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ingkang sohi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah niku maha pemurah dan maha malu yastahyi Allah niku malu isin menawi enten tiang berdoa dengan mengangkat tangan tangan itu diangkat kemudian boten diparingi tidak diberikan Allah niku isin malu ya sehingga langkung saya lebih baik kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan Kemudian yang keempat adalah berdoa dengan optimis, yakin pilih Allah akan meringankan, yakin Allah akan mengabulkan. Walaupun tidak sekarang, besok, kalau tidak besok, seminggu lagi, kalau tidak di dunia nanti di akhirat, kita ketah yakin Allah itu mengabulkan semua permintaan apa yang kita minta selama permintaan itu baik Allah pasti akan mengabulkannya kalau tidak di dunia maka nanti di akhirat sebagai tabungan kebaikan kita ya kita harus yakin insya Allah kabul insya Allah Allah berikan hati kita yakin kemudian ingkang nomor gangsal sebelum berdoa kita memuji dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat pun kita nyuwun, kita maus Alhamdulillah. Kemudian maus solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid memuji Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah mengakui kelemahan kita. Ya Allah, kula tiang ingkang lepati lepatipun. Ya Allah, kula tiang ingkang dusoni pun. Ya Allah, kula tiang ingkang lemah butuh pertolongan panjenengan ya Allah, ya mengakui kelemahan kita. Seperti Nabi Yunus alaihissalam saat berdoa di dalam laut, di dalam perut ikan, Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Engkau artosipun tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah Sesungguhnya kula yang yang engkau lepati lepatipun tiang ingkang kathah salahipun tiang kathah dosanipun ya mengakui kelemahan kita kemudian yang ke tujuh selanjutnya adalah menggunakan asmaul husna kita maos asmaul husna sesuai ingkang panyuwunan doa yang kita inginkan menawi kita ingin dimaafkan dimasukkan dalam surga kita menggunakan ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah eh, masukkanlah aku dalam surgamu. Jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Menawi kita ingin sehat, ya Syafi, ya Allah yang Maha Penyembuh penyakit, sembuhkanlah penyakitku menawi kita pengen rezeki ya rozak, ya rozak, ya rozak. ya Allah yang maha pemberi rezeki berikanlah rezeki kepadaku ya, kita memanggil Allah dengan asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia gunakanlah untuk berdoa Kemudian ingkang nomor wolu mengulang boten namung sepindah boten namung pingkali, monggo kita bulan baleni terus dalam berdoa yang kesembilan suara yang lirih boten sah banter-banter cukup kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir kita memilih betal-betal ingkang sae waktu-waktu yang baik seperti waktu sahur kita sahur bibar sahur nenggo adzan kita berdoa antara adzan dan komat kita tindak masjid lebih awal nunggu komat kita berdoa hari Jumat kita berdoa ya waktu-waktu yang baik waktu-waktu yang istimewa ya ini bapak-bapak ibu-ibu dan jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala monggo kita manfaatkan bulan Ramadan, bulan puasa dengan banyak berdoa kepada Allah agar semua cita-cita kita, kegayuan kita, apa yang kita inginkan Allah berikan, Allah kabulkan dan cita-cita yang tertinggi, yang terbaik adalah kita masuk surga Semoga Allah melimpahkan, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai cekap semanten ingkang kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat nyuwun pangapunten menawi enten tepat kelentunipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh